Bagaimana komentar Ustaz tentang nasyid atau lagu-lagu islami yang berkembang menjamur saat ini di mana mereka berdalih sebagai sarana untuk berdakwah. Pada hakikatnya orang ini nggak tahu nasyid. Tahu nasyid apa? Nasyid terambil dari kata nasyad. yakni apabila seorang itu mengeraskan suara, dia bernasyid. Mengeraskan suara, meninggikan eh, disertai dengan semacam ucapan pantun gitu ya. Pantun apa, apa ya? Puisi ya. Puisi ya. Uh -uh. Itu bernasib jadi katakan. Bukan ada irama kalau sekarang bukan nasib, lagu. Yang sekarang ada kasetnya, ada ini. Itu bukan nasib, itu nyanyian. Kalau laki yang nyanyi, banci. Karena yang biasa nyanyi itu perempuan. Pada zaman Nabi perempuan yang nyanyi. Enggak laki. Laki enggak ada yang nyanyi. Mana ada laki nyanyi? Banci kalau laki nyanyi. <laughs> ada laki mana ada nyanyi. Laki bersair. Nasid. Begitu. Kalau itu dia bernyanyi boleh. Tapi kapan? Di mana? Penyanyi untuk suaminya saja dia nyanyi, nyanyi. Saya berendengan sama kemarin nggak apa-apa dia nyanyi. Nyanyi untuk anaknya melinak bobokkan boleh. Nyanyi kan tidak dilarang secara mutlak. Dilihat apa yang dinyanyikan. Kalau musik dilarang secara mutlak. Nyanyi tidak dilarang secara mutlak. Tapi yang nyanyi perempuan. Mana ada dalil laki nyanyi? Nggak ada. Kalau sekarang ini, ini nyanyi. Nyanyi, saya pernah lihat. Wah, ini nyanyi nih. Nyanyi nih. Iya. Konser nasid ya. Konser nasid. Bukan nasid, ini nyanyian. Ini nggak tahu tentang nasid. Itu secara lugawiyah dan istilahiyah. Menurut lugo bahasa dan istilah nasid itu. Seorang meninggikan suaranya itu bernasid. Kemudian ada semacam naik turun suaranya lah gitu ya. Ya merasid. Seperti kalau kita apa ya? Puisi kali ya. Puisi. Baca puisi, seperti puisi. Puisi. Gitu. Yang kedua, nasihat bukan dari Islam. Tidak masuk ke dalam bagian Islam. Karena itu salah satu bid'ah yang tersebar adalah mengatakan nasihat islami nasib kebudayaan bangsa Arab. Bukan kebudayaan orang Indonesia. Kebudayaan bangsa Arab tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Kalau ada sangkut pautnya dengan Islam, tentu para sahabat sudah berlomba-lomba untuk nasib. Kebudayaan bangsa Arab dilakukan saat-saat tertentu ketika mereka sedang bekerja untuk memberi semangat. Lagi kerja, beramal betul-betul. Kalau sekarang kan nasyid, nggak beramal apa-apa. Kerja apa mereka ya? Lagi bangun masjid, nasyid, sahabat itu. Ah, nasyid. Sekali-sekali pada waktu-waktu tertentu. Kalau sekarang setiap hari. Maka bukan nasyid Islam. Yang ketiga tidak boleh disandarkan kepada Islam dan akan memalingkan kita dari ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari menghafalnya. Quran saja belum hafal, nasib satu lembar hafal. Sepatutnya kita menghafal ayat, menghafal hadis yang masih banyak belum kita hafal. Rugi kalau kita menghafal nasib. Yang keempat, nyanyian-nyanyian ini memang qasidah ini dibuat oleh orang-orang sufi pada pertama kali. Namanya berbeda-beda dari zaman ke zaman. Dulu namanya ini, terus dulu namanya qasidah dan terus sekarang masih ada itu qasidahan. Hah? Terus sampai terakhir nasyid. Karena orang sufi erat hubungannya dengan nyanyian. Maka tokoh-tokoh sufi itu biasa bernyanyi dalam dakwahnya di mana. Nah, Bahkan ada tokoh sufi modern itu sering bernyanyi. Begitu. Oleh karena itu para ulama mengatakan ini suatu bid'ah. Bahkan lebih keras lagi para ulama mengatakan haram berjual beli kaset nasyid. Lihat semacam fatwa Syekh Taimin, Syekh bin Bas, البالي